Hmm. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab usul sittah dengan penjelasan dari Sa'abdur Razak hafizallahu ta'ala Selanjutnya wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa menjadi orang-orang yang condong pada tauhid dan keimanan. Wa yuqimus salata dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat Wadhalika dinul qayyimah dan itu adalah agama yang lurus. Dan firman Allah Ta'ala ala lillahi khalis. Ingatlah bahasanya bagi Allah ya, ibadah yang murni. Itulah ibadah yang jernih, anakti yang bersih. Lam yaksud bihi illallaha. Yang tidaklah dimaksudkan dengan ibadah tersebut kecuali Allah. Artinya ibadah tersebut tidaklah digunakan untuk mendekatkan diri kecuali kepada Allah. Maka jika masuk pada niat seorang hamba dalam agamanya dan ibadahnya selain Allah Jalla wa'ala dan niat untuk takarub mendekatkan diri kepada Allah, keluarlah hamba tadi dari ikhlas karena agamanya atau eh, ibadahnya lam yusbih tidak lagi menjadi jernih. Oleh karena itu kemusyrikan adalah idlun, idlu ghairillahi tabaraka wa ta'ala billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Maka seorang orang yang musyrik itu keluar dari kategori al-ikhlas, memurnikan. Ya, karena li'annahu karena kemusyrikan adalah idlu ghairillahi menyetarakan selain Allah dengan Allah dan menyamakan selain Allah jala jalaluhu dengan Allah fi dengan memberikan pada selain Allah itu makhluk hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala dan kekhasan Allah subhanahu dan ini adalah kebalikan dari ikhlas Walihada oleh karena itu mungkin kita definisikan ikhlas dengan maknanya bihaitsu nakul maka kami katakan ikhlas adalah adinu as-safi ibadah yang murni, yang jernih, yang tidaklah diinginkan dengan ibadah tersebut kecuali Allah. Dan mungkin kita definisikan dengan meniadakan kebalikannya. Sehingga kita katakan ikhlas, ikhlas dalam bahasa Arab ya ini bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa yang artinya eh, merelakan terjadinya musibah. Ikhlas adalah Allah la syirka fihi, tidak ada kemusyrikan mendua di dalamnya. Kemudian syirik itu ada dua macam. Satu macam meniadakan tauhid sampai ke akarnya. Yang kedua adalah meniadakan macam yang kedua meniadakan sempurnanya tauhid yang wajib. Macam yang meniadakan tauhid sampai ke akarnya itulah syirik besar yang mengeluarkan dari milatil Islam. Itulah menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal yang merupakan kekhasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kekhasan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada tiga, rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Wasyirku yaqa maka kemusikan itu terjadi pada tiga jenis tauhid syirik dalam rububiyah semacam meyakini ada pencipta ya, selain Allah Subhanahu wa taala ada makhluk yang punya kekuasaan mutlak atas satu daerah selain Allah Subhanahu wa taala ini syirik syirkun dalam rububiyah atau syirik dalam uluhiyah dengan beribadah kepada selain Allah atau syirik dalam nama dan sifat Allah di antara sifat Allah adalah mengetahui masa depan maka orang yang percaya ramalan tukang ramal, dukun, tukang ramal, ya, maka dia menyekutukan Allah dalam sifatnya mengetahui masa depan. Maka memberikan pada selain Allah salah satu dari kekhasan Allah dalam rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifatnya, maka ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dari milatil Islam. Dan medan pertempuran antara para nabi dan kaumnya adalah syirik ibadah. Adapun hal yang berkenaan dengan pengakuan terhadap rububiyah Allah, maka umumnya manusia mengakui bahasanya Allah adalah Arab, sang pencipta pemberi rezeki. Dan siapa yang mengingkari minhum dari manusia, maka mengingkarinya karena bentuk mu'anadah keras kepala dan sombong. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang para pengikut Fir'aun. Wajahadu biha. Mereka Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, mereka juhud terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Musa. Juhud adalah mengingkari secara lahiriah, sedangkan sebenarnya hatinya mengakuinya. Sehingga lanjutannya ayat, wastaiqanatha angfusuhum. Padahal jiwa-jiwa mereka yakin benarnya hal tersebut. Namun kenapa mereka tolak zulman karena kesombongan, eh, zulman karena kezaliman, karena kemaksiatan yang demikian banyak pada diri mereka, wa'uluwa dan kesombongan. Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui tidak ada yang menurunkan bukti-bukti tersebut kecuali Rabb langit dan bumi dan Fir'aun tidak menepis ya, perkataan Musa ini. <clears throat> Maka pengingkaran orang yang mengingkari adalah karena sombong dan keras kepala maka medan pertempuran dalam masalah ini di antara para nabi dan umatnya adalah dalam masalah ibadah dan memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak menjadikan sekutu bersama Allah fiha dalam ibadah. Kemudian macam yang kedua adalah syirik asrar Dan definisi syirik asrar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak itu se ya, sama dengan definisi syirik asrar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah al Uthaimin, ya, rahimallahu ta'ala berkenaan dengan definisi syirik asrar kita jumpai definisi Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang mengatakan bahasa syirik asrar adalah semua sarana menuju syirik akbar Baik terdapat dalil khusus yang menegaskan kalau ini syirik ataupun tidak. Yang penting realitanya ini adalah sarana menuju ke sana. Maka itu syirik asghar. Lain hanya dengan definisi syirik asghar yang disampaikan oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah taala di kitabnya Al-Qaul Al-Mufid ala kitab Tauhid Ya, maka definisinya sama dengan yang disampaikan oleh Sa'ab Razak di sini, yaitu kulumajaa fin nususi, semua perbuatan dan ucapan yang terdapat dalam nas. Ini Quran dan Sunnah wasfuhu syirkan dilabeli sebagai syirik. Ini semua perbuatan dan ucapan yang nas memberikan label syirik padanya. Walam yasil ila rutbati syirkil akbar. Dan tidak sampai derajat syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Ini maka kalau berdasarkan definisi ini sesuatu itu tidak bisa disebut syirik asgar kecuali harus ada dalilnya. Ini, harus ada dalil yang menegaskan bahasanya perbuatan ini atau ucapan ini mendapatkan label syirik. Setelah diteliti dan dikaji, ternyata kesyirikan yang ada dalam hal tersebut, dalam kasus tersebut tidak sampai membatalkan keislaman. Nah, ini syirik asghar. Iya. Ini berkenaan dengan uh, syirik asrar ya, terdapat ini, tadi ada tolak ukur dari ini, Sa'ab Durman As-Sa'di kemudian ada dari Sa'ib Nuthimin yang ini diamini oleh Sa'ab Razak dan ada penjelasan yang uh, ketiga yang saya nilai lebih gamblang, lebih bagus untuk definisi dan tolak ukur atau tolak ukur syirik asrar yang disampaikan oleh uh, Syekh Ahmad An-Najjar di bukunya As'ilah Muhimmah Muta'alliqah bi Syirkil Asrar Ya, beliau menyampaikan definisi syirik asrar atau tolak ukur untuk disebut syirik asrar. Beliau katakan di halaman 22 wadabitu eh, syirkil asrar. Ini tolak ukur syirik asrar yang dengannya terbedakanlah syirik asrar dari syirik akbar dari bid'ah dan maksiat. Maka tolak ukur dan definisinya adalah definisinya adalah sebagai berikut. Huwa syirik asur adalah ma'atlaqa asyari'u alaihi. Semua ucapan dan perbuatan yang ya, dilabeli oleh syariat syirkan sebagai kemusyrikan. Au ma fi maknahu atau yang semakna dengan kemusyrikan wa kana wasilatan li syirkil akbar dan dia adalah sarana menuju syirik akbar. Ya, maka ini definisi yang ketiga tentang syirik asrar yang eh, saya pandang eh, lebih bagus. Kalau definisi dari Syekh Sa'di yang jadi eh, fokusnya adalah sarana. Ini sarana menuju syirik akbar. Eh, baik berdalil ataupun tidak. Kemudian e, baik terdapat dalil yang mengatakan itu syirik ataupun tidak. Kemudian definisi dari uh, e, Sa'ib yang kemudian diikuti oleh Sa'ab Razak. Ya, fokusnya pada ya, ada dalil syariat yang menunjukkan kalau itu syirik. Nah, sedangkan definisi dari Sa'ahmad Najjar ya, itu memadukan dua-duanya karena beliau definisikan dengan segala ucapan dan perbuatan yang dilabeli oleh syariat dengan label syirik atau yang semakna dengan label syirik. Maka tidak dibatasi hanya yang labelnya syirik. Namun label semakna dengan syirik itu juga eh, itu juga menjadi indikator kalau itu syirik asgar dan realitanya menunjukkan kalau dia sarana menuju syirik akbar. Nah, apa yang dimaksud label semakna dengan label syirik? Beliau jelaskan, label yang semakna dengan label syirik adalah kufur atau kata-kata nid tandingan. Ini, yang ini maksudnya adalah asrar. Ya, sehingga yang disebut yang masuk dalam kategori syirik asgar adalah semua yang dimenamai oleh syariat dengan nama syirik atau kufur atau itu disebut sebagai bentuk nid tan, me, memberikan tandingan bagi Allah dan tandingan yang dimaksudkan adalah tandingan yang asghar ini, maka itu adalah syirik asghar. Maka berdasarkan hal ini untuk disebut syirik asgar harus terpenuhi dua kriteria. Berdasarkan definisi yang kami katakan adalah definisi yang terbaik dalam masalah hal ini harus ada dua kriteria. Yang pertama perbuatan atau ucapan tersebut sarana menuju syirik akbar. Kemudian yang kedua syariat melabelinya sebagai syirik atau melabelinya dengan label yang lain yang semakna dengan syirik. Contoh eh, penjelasan lebih lanjut. Membunuh orang yang beriman itu kekafiran. Terdapat sejumlah nas yang menamai membunuh dengan kekafiran. Namun membunuh tidak kita sebut dengan syirik asgar karena tidak memenuhi kriteria yang pertama yaitu pembunuhan itu tidak menjadi sarana menuju syirik akbar Kemudian contoh yang lain menyembelih di dekat kubur. Di dekat kubur orang saleh itu maksiat dan bid'ah dan bukan syirik karena tidak memenuhi kriteria yang kedua yaitu mendapatkan label syirik atau label semana dengan syirik. Kemudian membangun kubur itu bid'ah dan bukan syirik. Tawasul dengan jah nabi itu juga bid'ah bukan syirik karena tidak memenuhi kriteria yang kedua yaitu mendapatkan label syirik dari syariat. Sedangkan contoh yang memenuhi dua kriteria ini adalah bersumpah dengan selain Allah. Syariat menamainya kemusyrikan dan dia sarana menuju syirik akbar yaitu diagungkannya makhluk sebagaimana pengagungan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kenapa uh, kenapa syirik asgar itu disebut syirik itu ada dua sebab, ada dua alasan. Sebab yang pertama anna fihi nau'a iltifatin ila ghairillahi. Ada padanya unsur menoleh kepada menolehnya hati kepada selain Allah. Ada unsur hati menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annafihi ittikhadha niddin ma'allahi ta'ala. Ada padanya unsur menjadikan tandingan bersama Allah. Maka yang namanya syirik asgar, hal-hal yang uh, mendapatkan status syirik asgar, itu pasti mengandung dua hal ini. Yang karena dua hal ini karena syirkan karena dua alasan ini maka dia disebut dengan sebutan kemusyrikan. Ini ini, uh, ini penjelasan tambahan berkenaan dengan definisi yang terbaik untuk syirik asgar yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin As-Sadiq An-Najjar di bukunya As'ilah Muhimmah Muta'aliqah Bisyirkil Asgar. Kembali ke penjelasan Syekh Abdul Razak. Maka contoh syirik asrar kayak siri ria, seperti riak yang sedikit yaitu kasuistik. Karena riak yang banyak yang di, yang terjadi pada semua amal ibadah adalah syirik akbar. Hmm, karena itulah riaknya orang-orang munafik. Semua ibadahnya riak karena pamer karena Eh, pamer dengan manusia. Kemudian ini, termasuk dalam kategori syirik asgar adalah syirik alfat, syirik kata-kata. Semisal bersumpah dengan selain Allah, semisal ucapan masa Allah wasyita. Ya, dan semisal ucapan seandainya bukan karena angsa, niscaya kita kedatangan pencuri dan kata-kata kemusyrikan yang lainnya yang muncul dari seseorang pelafalannya dan dia tidak meyakini hakikatnya dan kandungannya yang kandungannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini definisi syirik al-fat. Ini syirik al-fat adalah kata-kata yang muncul dari seseorang namun orang yang mengucapkannya tidak meyakini hakikatnya dan kandungannya. Eh, padahal kandungan dari kata-kata tersebut menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala al musannif rahimallahu taala al-aslu al-awwal asal yang pertama memurnikan ibadah hanya untuk Allah taala semata tanpa sekutu baginya. Maka al-asl maka al asal yang pertama yang dibahas adalah memurnikan agama untuk Allah. Yang dimaksud dengan agama adalah model beragamanya penghambaan seorang hamba kepada Allah. Memurnikan ikhlasu tadayunilah abdi lillahi. Memurnikan tadayunilah al abdi. pola beragama si hamba kepada Allah ya maka yang dimaksud dengan din itu tadayun ya, beragamanya din agama tadayun ya, praktek beragama dan memurnikan takarubnya upaya mendekatkan ya, mendekatkan diri ilahi kepada Allah dimurnikan ilahi kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal soleh dan ketaatan yang mulia memurnikan agama untuk Allah tidak untuk yang lainnya. Artinya biaya koa al amalu minal amil amal yang dikerjakan oleh orang yang beramal itu diyaqa terjadi dalam status mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menginginkan dengan amalnya kecuali Allah dan takarub kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah. Jadi zakiat al-ta'at zakiat zaki maknanya tayyib yang baik. Amal saleh, taat zakiat dan ketaatan yang eh, yang baik. Kemudian eh, eh, penulis rahimallahu taala menyampaikan memurnikan ibadah memurnikan agama untuk Allah taala semata tiada sekutu baginya. Ya, maka di kalimat ini tanbih terdapat isyarat bahasanya ikhlas memurnikan lahu untuk Allah uh, ikhlas itu memiliki dua rukun. Tidaklah disebut ikhlas yaitu bertauhid kecuali dengan keduanya yaitu al-itsbat wan nafyu. Yaitu peneguhan dan peniadaan. Peneguhan dan pengukuhan ada pada kata-kata wahdahu semata dia Allah. Sedangkan negasi dan peniadaan ada pada kata-kata la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Fala yakunul abdu mukhlisan maka seorang hamba tidaklah disebut orang yang mukhlis orang yang ikhlas kecuali dengan dua hal negasi dan wal ithbat Negasi dan pengukuhan yang keduanya merupakan dua rukun tauhid yaitu mengukuhkan ibadah dengan seluruh maknanya bagi Allah semata. Kemudian meniadakan ibadah atau hak ibadah an kuliman dari semua makhluk selain Allah sebagaimana jelas pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa maka kalimat tauhid berdiri di atas dua rukun ini yaitu peniadaan yang bersifat general di awal kalimat Kemudian pengukuhan yang bersifat spesial di akhir kalimat. La ilaha artinya meniadakan ubudiyah penghambaan kepada makhluk kepada selain Allah illallah mengukuhkan penghambaan dengan seluruh maknanya bagi Allah jala jalaluh semata maka siapa yang meniadakan namun tidak menetapkan ya, maka dia bukan orang yang bertauhid dan siapa yang menetapkan dan tidak meniadakan bukan pula orang yang bertauhid. Bal yakunu min ahli tauhid. Tidaklah seorang yang menjadi orang yang bertauhid kecuali dengan dua hal, meniadakan dan mengukuhkan. Maka siapa yang meniadakan tanpa mengukuhkan sehingga cuma mengatakan la ilaha waktu waktafa dan merasa cukup dengan kata-kata ini tanpa mengukuhkan uluhiyah ibadah bagi Allah setelah meniadakannya dari selain Allah. Maka kalau cuma la ilaha cuma an-nafyu saja maka ini adalah ilhad ateis dan ini akidah dan akidah orang-orang ateis tidak ada Tuhan dan kehidupan itu hanyalah materi nafyun wujudul ilahi meniadakan adanya Tuhan aslan sama sekali sedangkan man azbata siapa yang menetapkan namun tidak meniadakan siapa yang mengukuhkan ketuhanan itu hanya untuk Allah namun tidak meniadakan maka dia bukanlah orang yang bertauhid Siapa yang mengatakan saya beriman bahasanya Allah adalah sesembahan Allah adalah Tuhan saya Walakinlah anfi al-ubudiyah aman siwahu dan tidak meniadakan penghambaan bolehnya penghambaan kepada selain Allah maka ini bukanlah orang yang bertauhid. Nih. Namun ini adalah orang yang musyrik. Di tempat kita ini namanya liberal. Ini, di tempat kita namanya liberal. Dia mengakui Allah itu Tuhannya. Ini, namun ya Tuhan sesembahan orang Nasrani juga tidak salah. Ini, ini, saya pilih menyembah Allah, tapi orang Nasrani yang Tuhan Tuhannya nggak salah. Nanti juga masuk surga. Ini, orang Hindu dan Buddha yang memilih menyembah Tuhannya juga tidak salah karena banyak jalan menuju surga gitu. Ya, maka ya, di, di, di bahasa ya, di, di bahasa kita ini disebut liberal. Ya, ya, dia cuma orang liberal itu cuma isbat saja tanpa nafyu. Menetapkan bahasanya Tuhannya ya, Tuhan pilihannya adalah Allah. Namun dia tidak menyalahkan pilihan-pilihan yang lainnya dan tidak mengikrarkan bahasanya pilihan yang lain adalah pilihan yang salah. Ini penghambaan kepada selain Allah adalah penghambaan yang keblinger yang sesat, tidak, tidak diakui, tidak ditegaskan demikian. Ini, maka itu akidah liberal di bab uh, tauhid itu isbat saja tanpa nafyu. Dan gimana kalau isbat saja tanpa nafyu? Maka layakun muwahida, tidak bertauhid. Nah, labelnya apa? Bal huwa musyrikun. Labelnya secara agama namanya musyrik. Dan ikhlas memurnikan ibadah untuk Allah itu satu hal yang telah dijelaskan di Al-Quran dan hadis Nabi, dimotivasi di dalamnya, dan kemusikan kadalika seperti itu dijelaskan ya, dan diingatkan bahayanya fihima di Quran dan hadis. Tanawaat sangat variatif adalah ilu dalil Fihima di Quran dan hadis menjelaskan kemusikan dan menjelaskan bahaya kemusikan, mentahdir mengingatkan ya, bahaya kemusikan, jeleknya dampak kemusikan bagi pelakunya. Watama rubika Anda melewati dan membaca dalam Al-Quran ayat yang sangat banyak. Fiha isinya menyebutkan kemusyrikan dan mentahdir kemusyrikan. Mencela orang-orang musyrik dan mentahdir dari orang-orang mengingatkan bahaya orang-orang musyrik. Seandainya Anda merujuk kepada ya, salah satu ma'ajim muf, mufah, uh, mufahrisah li al-fadil Quran, buku indeks ayat-ayat Al-Quran, kemudian mencari kata-kata syaroka dan pecahannya, Anda akan jumpai waradat fihi terdapat padanya jumlah yang sangat besar fi mawadi akathiratin jiddan di surat dan di ayat yang sangat banyak sekali yang isinya celaan untuk kemusikan tahdir mengingatkan bahaya eh, bahaya min ahlihi orang musyrik dan menjelaskan dampak buruk orang-orang musyrik di dunia dan di akhirat Hata maka minha ini yang menggunakan kata-kata syirkun. Demikian juga seandainya Anda lihat kepada kata-kata yang lainnya. Semacam wa man Allahi siapa yang berdoa di samping berdoa kepada Allah misalnya Hada aidan tahdiron ini juga ayat semacam ini wa may yad'u Allahi ini adalah tahdiron eh, tahdir peringatan dan ancaman dari eh, ancaman peringatan tentang bahaya kemusikan. Meskipun tidak disebutkan kata-kata yang sama itu syirik. Semacam firman Allah Ta'ala, katakanlah uda'ul ladina za'antum min dunihi Ya, berdoalah kepada berhala-berhala yang kalian anggap sebagai tandingan bagi Allah min duni selain Allah mereka tidaklah memiliki kemampuan untuk menghilangkan kesusahan dari kalian tidak pula memindah kesusahan dan firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang dan berhala-berhala yang kalian seru min duni selain Allah Subhanahu wa taala mereka ini tidaklah memiliki kepemilikan yang mutlak di langit dan di bumi meskipun sekedar kitmir. Ya, ukuran yang sangat-sangat kecil. Ya, kadar lafafatin nawatil tamrin. Ya, kulit eh, tipis pembungkus biji kurma. Itu kitmir. Ukuran yang sangat-sangat tipis dan kecil sekali. Dan firman Allah subhanahu Azza wa Jalla kemudian orang-orang kafir birabim ya'dilun menyetarakan ya, Rab mereka dengan makhluk dan firman Allah Ta'ala dan ini yang jadi dalil uh, definisi kemusyrikan yang tadi kita baca yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari firman Allah di surat Asy-Syu'ara. Tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh kami dalam kesesatan yang nyata. Itnusawikum bi rabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Kami menyamakan kalian yaitu makhluk bi rabbil alamin dengan Allah. Maka kemusikan adalah taswiyatu ghairillahi menyamakan selain Allah bi rabbil alamin dengan Rabb semesta alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua celaan terhadap kemusyrikan. Maka kemusyrikan itu dicela di Al-Qur'an dengan menyebutkan kata-kata kemusyrikan dan disebutkan juga dengan kata-kata dan makna serta penjelasan yang lainnya. Contohnya tadi wa eh, ma yad'u Allahi Fabuyina maka kemusikan itu dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap, yang luas, yang memuaskan, yang mencukupi dalam kitabullah azza wa jalla. Dan penjelasannya Al-Quran menjelaskan e, kemusyrikan ini min wujuhin sata dalam bentuk yang sangat beragam. Maka Al-Quran mayoritasnya dalam menjelaskan hal ini yaitu masalah tauhid dan syirik min wujuhin syatta dari berbagai macam bentuk. Hadil kalimat itu kata-kata ini membukakan bagi Anda satu pintu yang penting dari ilmu saat Anda membaca Al-Quran. Maka perkara yang paling agung yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah tauhid dan mengingatkan bahayanya itu kebalikannya itu syirik. Wabuyina dan ya, kesyirikan itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang syafian memuaskan dipahami oleh semua orang. Bahkan mu'alif tidak mencukupkan diri dengan mengatakan dipahami oleh orang awam. Bahkan beliau mengatakan dipahami orang awam yang paling bodoh sekalipun. Artinya penjelasan tentang syirik itu wadihun jiddan, jelas sekali. Wabi'an wa'imnal adillah dengan berbagai macam bentuk dalil maka bagaimanakah mungkin yalikul kulpan layak bagi seorang muslim berakal muru alaiha eh, dia melewati atau membaca ayat-ayat ini dan dia tidak mengetahui apa ayat tersebut dan tidak faham maknanya atau pura-pura tidak tahu maknanya au arit atau berpaling untuk memahaminya atau menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus bisaddi yang menghalangi untuk merenungkan Al-Quran yang nanti akan adalah merupakan salah satu asal dari enam usul lusita. Menghalangi manusia dari merenungkan Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagian orang awam jika disebutkan padanya ayat-ayat tentang tauhid, watahdir, minasyirki dan mengingatkan bahaya kemusyrikan, dia mengatakan, ayat ini bagian dari Al-Quran wa fahmuhu laisa likuli ahadin dan pemahamannya tidak boleh semua orang memahaminya Hakata demikian yang dilakukan oleh dikatakan oleh sebagian mereka Ai inama hanyalah yang faham Al-Quran khusus ulama mustahid Sedangkan mustahid kriterianya adalah demikian dan demikian Dan kita maka kita tidaklah faham dan tidak boleh bagi kita berupaya untuk memahami Hakada demikianlah lu bisa diberikanlah talbis kepada banyak dari mereka. Jadilah mereka membaca ayat-ayat tauhid, ayat-ayat yang e, mengancam mengingatkan bahaya kemusyrikan namun mereka tidak berupaya sedikit pun untuk memahaminya waya bekas sehingga tetaplah pemahamannya ya, sebagaimana perspektif sebagaimana perspektif yang telah diajarkan oleh guru-gurunya Wakat maromai, maroma ini ya, terjemah bebasnya saya pernah baca. Fibadil Kutub di salah satu buku, namun beliau lupa buku apa judulnya. Kisah yang indah dalam masalah ini. Kisah yang menarik dalam masalah ini. Ini, ada seorang yang Allah berikan nikmat kepadanya, faham tauhid. Duduk bersama seorang orang awam, kemudian dia jumpai orang awam ini wakat terjumus dalam kemusyrikan maka fanahahu maka dia larang kemusyrikan tersebut dia bacakan sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengingatkan bahaya kemusyrikan semisal firman Allah taala sunnya Allah la yaghfiru bihi tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar demikian juga firman Allah taala siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah man kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan mereka itu lalai dengan doa-doa mereka maka orang awam tersebut mengatakan Kenapa engkau sebutkan padaku ayat-ayat Al-Quran padahal engkau bukan ahli istihad? Maka orang semisalku dan semisal Anda tidaklah mungkin menyebutkan ayat Al-Quran dan berdalil dengannya. Lihat si orang awam ini menolak perkataan orang yang memberikan nasihat dengan cara semacam ini. Farajulu maka orang tersebut yang menasihati cuma diam dan tidak ya, berbicara kepadanya. Kemudian dia menunggu ba'da qalil sebentar. Dan mereka itu di rumah orang awam tersebut. Lantas datanglah anak gadis yang masih belia Lantas si orang yang ngasih nasihat bertanya kepada tuan rumah, "Man hadihi? Siapa gadis belia itu?" Maka tuan rumah mengatakan, "Itu anak perempuanku, umurnya baru tujuh tahun." Maka orang yang memberikan nasihat tadi kemudian bertanya, "Kenapa engkau tidak nikahi saja anak perempuanmu?" Oh, maka dia marah. Ya, si orang awam yang tadi diberi nasihat tadi marah, Itakillaha tak kamu bertakwa uh, ah, takulah kamu sama Allah itu anak perempuanku bagaimanakah engkau katakan perkataan semacam ini kenapa tidak kamu nikahi saja ini maka orang tersebut kembali mengulang perkataannya lima ada latatazawajuha kenapa enggak kau nikahi saja itu anak perempuanmu yang masih cantik kayak gitu ismane apa faktor penghalang untuk uh, menikahinya. Fakotiba rojul, maka tuan rumah itu tambah marah, tambah jengkel. Hanya si tuan rumah kemudian mengatakan, tidakkah kau mendengar firman Allah Ta'ala? Hurimat alaikum ummahatukum babanatukum. Diharamkan atas kalian, ibu kalian, anak perempuan kalian. Nah, dia berdalil pakai ayat. Ya. Untuk larangan menikahi anak perempuan. Padahal tadi untuk larangan syirik, nah, tidak boleh berdalil pakai ayat karena bukan ahli istihad. Ya. Ya. Maka untuk masalah tauhid tidak boleh berdalil pakai ayat dengan alasannya bukan mustahid. Ya, namun ketika masalah menikah anak perempuan bukan mustahid, namun boleh berdalil pakai ayat. Falahid maka perhatikan saat ini orang yang mengikuti hawa nafsu tatkala yuk talu bidalili ditatangkan padanya dalil yang menyanggah hawa nafsunya dan kebatilannya, dia menolak dengan subuhat ini. Subuhatnya tidak boleh berdalil kecuali mustahid. Akan tapi idha tahaddasa jika dia membicarakan perkara yang lainnya yang dia ridai, maka dia jumpai orang tersebut berdalil dengan ayat Al-Quran. Maka jika dibacakan padanya ayatnya tentang kemusyrikan, dia menolaknya dengan eh, beragam cara Nah, namun jika dibacakan padanya ayatnya tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah dan perkara yang lainnya, dia menerimanya. Ada pun ayat tentang syirik, karena terdapat di dalam hatinya terdapat subhat yang membelokkannya dari tauhid, yang kemudian jarofathu yang membuatnya hanyut anhu meninggalkan tauhid Tanik maka dia menolak untuk menerima ayat. Dan para penyeru kesesatan meletakkan dalam masalah ini satu kaidah yang akan disebutkan oleh musannif. Dan akan beliau ingatkan bahayanya di asal berikutnya. semalam masara ala aktaril di masara. Kemudian setelah terjadi perubahan di tengah-tengah umat ini. Perubahannya adalah kebodohan tentang agama. Hilangnya ilmu agama sedikitnya faham tentang firman Allah dan perkataan Rasulnya alaih salatu wassalam dan demikian banyak subahat-subahat pemikiran pada yang tersebar di di tengah-tengah masyarakat. Maka setan menampakkan kepada manusia ikhlas itu tauhid itu dalam bentuk ini dalam bungkus melecehkan orang saleh dan tidak menunaikan hak orang yang saleh. Maka lihatlah makar setan kepada mereka-mereka. Ya, setan menampakkan bagi mereka al-ikhlasa uh, tauhid fisurati dalam bentuk pelecehan terhadap orang saleh. Dan bahasanya orang yang mukhlis, orang yang ikhlas yang tidaklah menginginkan dimaksudkan dengan amalnya kecuali untuk Allah tabaraka wa taala. Yaquluna fi haqqi hada maka mereka orang-orang musyrik berkomentar tentang orang yang bertauhid. Hata orang ini tidak mengetahui nilainya orang-orang saleh dan kedudukan orang-orang saleh, wajah, pangkatnya, eh, kedudukan orang-orang saleh. Mereka tidak mengetahui fatlahum keutamaan orang-orang saleh. Bahkan boleh jadi mereka orang-orang musyrik berkomentar kepada orang yang bertauhid, hadalah yuhibbuhum. Orang ini tidak cinta dengan orang yang saleh. Bahkan boleh jadi mereka naik dalam memberikan komentar dengan mengatakan orang ini mencaci maki orang saleh dan mencelanya. Wahakata dan demikian yakti rikam minal galam tumpuan rukam bacanya ya rukam tumpuan rukam uh, ya rukamun tumpuan dari perkataan yang batil alat min makri syaitan yang merupakan makar setan terhadap mereka-mereka dan penuh, eh, uh, kalau musanib rahimallahu taala setan menampakkan kepada mereka ikhlas atau tauhid itu dalam bentuk melecehkan orang saleh dan tidak menunaikan hak orang saleh. Bimana artinya bahasanya orang yang tidak mau pergi ke kubur ya, mutawajihan dengan uh, eh, tawajuh memberikan hatinya dan ibadahnya kepada penghuni kubur, tidak mengadu kepada penghuni kubur, menangis di hadapan penghuni kubur, merendahkan diri dan ambiar hatinya di hadapan penghuni kubur bisa mihim dalam anggapan mereka orang semacam ini tidak mengetahui nilai seorang wali yang saleh dan jadilah pengetahuan tentang kedudukan wali yang saleh dan kedudukannya menurut mereka mereka ini irtabatat berkaitan erat dengan kemusyrikan maka tidaklah di, e, mengenal kedudukan orang saleh kecuali orang yang menjadikan orang saleh tersebut sekutu bagi Allah ini anggapan mereka maka siapa yang tidak mau minta tolong dengan orang yang saleh tidak mau minta dihilangkan kesusahan kepada orang yang saleh tidak mau menyembelih untuk orang yang saleh tidak mau bernadar untuk mereka tidak memberikan kepada orang saleh salah satu bentuk ibadah kata mereka hata yata nakusuhum ini melecehkan mereka dan tidak mengetahui kedudukan mereka Fahada maka inilah anggapan mereka-mereka yang mendapatkan makar setan. Dan nampakkan kemusikan itu bentuknya adalah cinta orang saleh dan mengikuti orang saleh. Bila makna artinya sebenarnya Analladhi di fihi ya, perkara yang menguatkan uh, menguatkan atakar mendekatkan kepada orang saleh dengan sesuatu yang dilakukan tidaklah dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hada muhibbun lahum. Inilah bentuk orang yang cinta sama orang saleh. Orang yang mengakui kedudukan orang yang saleh. Adapun orang yang selainnya maka dia tidak mengetahui kedudukan orang saleh dan tidak cinta sama orang saleh. Inilah makar mayoritas manusia sesat dari jalan yang lurus karenanya padahal tidak ada hubungan erat antara dua hal ini itu antara mencinta orang saleh dengan Eh, dengan uh, dengan kemusyrikan. Fababul ikhlasi maka bab ikhlas ini adalah hak ya, haknya Rabb semesta alam semata. Adapun cinta orang saleh meng, mengetahui kedudukan mereka tidaklah berhubungan baik uh, secara dekat ataupun jauh dengan memberikan salah satu kekhasan Allah kepada orang saleh. Walihada karena itu Nabi alaihi salatu wasalam <clears throat> Di samping beliau menjelaskan tauhid, beliau menutup semua jendela yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu ada seorang yang mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aja'al tani wallahi idla." Bal masa Allah wahdah. Apakah engkau jadikan aku demi Allah sebagai idlan, tandingan bagi Allah? Bahkan yang benar katakanlah semata-mata kehendak Allah. Ya, maka di sini menunjukkan kalau ucapan ini ada syirik asrar meskipun tidak ditegaskan kalau itu syirik. Namun mendapatkan label yang semakna dengan syirik yaitu label apa? Menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dan dilihatkan dari Al Aswad ibn Sari, sinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan pada beliau tawanan. Lantas tawan tersebut mengatakan sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Eh, eh, Allahumma ya Allah sungguh aku bertobat kepadamu dan aku tidak bertobat kepada Muhammad. Maka Nabi SAW komentar, Arafal haqqa ahlihi. Orang ini telah tahu pemilik hak yang semestinya. Lihat Ahmad. Dari Abdullah bin Sikhir radhiallahu anhu beliau mengatakan, aku berangkat di tengah-tengah eh, rombongan Bani Amir menuju Rasulullah saw dan kami katakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Maka Nabi mengatakan sayyid yang betul-betul sayyid adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian kami katakan engkau orang yang paling istimewa di antara kami, fadlan keutamaannya dan yang paling besar jasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan mengatakan kulu bi kaulikum au ba'di kaulikum. Katakanlah sebagaimana kata-kata yang tadi. Dengan kata-kata tadi atau sebagian kata-kata tadi la yastajriyannakum asyaitan. Janganlah setan menyeret kalian. La yastajriyannakum itu ada beberapa penjelasan tentang maknanya. Salah satu penjelasan tentang la yastajriyannakum asyaitan adalah menyeret. Ini ada yang memberikan makna dengan la yajurukumus syaitanu ilal ghuluwi wal itra'i. Janganlah setan menyeret kalian menuju sikap berlebihan dan pujian berlebihan yang ini menyebabkan terjadinya kemusyrikan. Ya, salah satu maknanya adalah la yastajriyanakum menyeret kalian kepada kejelekan. Dari Anas bin Malik ada seorang yang mengatakan wahai Muhammad, wahai Sayyid kami dan anak Sayyid kami, orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik di antara kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan mengatakan wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bertakwa dan janganlah yastahwiyannakum syaitan, setan menyeret kalian pada keburukan. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Wallahi demi Allah aku tidak ingin kalian meninggikan aku lebih dari kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mendengar Umar mengatakan di atas mimbar aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memuji berlebihan kepada aku sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani terhadap, terhadap Ibnu Maryam." Fa inna ma ana abduhu abduhu aku hanyalah hamba Allah maka katakanlah hamba Allah dan utusannya dari Aisyah radhiallahu anha dan Abdullah bin Abbas keduanya mengatakan tatkala nazala telah turun kematian, telah datang kematian proses sakaratul maut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taufik mulailah Nabi meletakkan satu kain menutupi wajah beliau. Jika beliau kesusahan, kemudian beliau buka wajah, eh, beliau singkirkan kain tersebut dari wajahnya. Fakalantas Nabi mengatakan dalam keadaan demikian, semoga Eh, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Maka Nabi yuhadir mentahdir mengingatkan bahaya apa yang mereka lakukan. Dari Aisyah radhiallahu anha, bahasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiallahu anhuma, keduanya menceritakan satu gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah. Isi gereja itu adalah tasawur, eh, tasawir, patung-patung atau gambar-gambar. Lantas keduanya cerita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam komentar Nabi mereka mereka itu jika jika ada di tengah-tengah mereka seorang yang saleh eh, lantas orang saleh tersebut meninggal dunia maka mereka bangun di atas kuburnya masjid mereka buatkan patung di tempat ibadah tersebut patung-patung itu mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat dari Rubai binti Muawid radhiallahu anha beliau mengatakan Dakhala alaiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumahku. Rotata tadi pagi hari bunia alaiya. Yang aku itu malam pertama ya, beliau di eh, nikah Rubai ini nikah ya, pagi hari ya, setelah semalamnya malam pertama Nabi datang maka Nabi datang di uh, e, fajalah saya duduk pada tempat tidurku sebagaimana dudukmu denganku dan ada sejumlah gadis-gadis kecil yang memukul rebana mereka meratapi orang-orang yang terbunuh dari bapak-bapak mereka pada saat perang Badar. Ini maksud meratapi di sini ya menyebut-nyebutkan kelebihan. Bukan meratapi dalam artian niahah. Sampai ada seorang gadis kecil yang mengatakan di tengah-tengah kita ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, latakuli hakada, jangan katakan seperti itu. Katakanlah apa yang tadi kalian katakan. Wajah anhu dan terdapat dari Nabi dalam masalah ini hadis yang sangat banyak sekali. Maka Nabi SAW telah menjelaskan tauhid, mengingatkan bahaya syirik, wahama himat tauhid. Nabi tetapkan himat tauhid, daerah larangan di sekitar tauhid. Beliau menutup dara'i berbagai macam sarana yang membawa manusia kepada kemusyrikan wal billahi. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Berat baginya semuanya menyusahkan kalian harisun alaikum dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian dan dia adalah Raufur Rahim, penyayang dan penyayang dengan orang-orang yang beriman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dengan penjelasan yang lengkap namun wama meskipun demikian jelasnya perkara ini wajalaihi dan jelasnya dan tidak samar namun mayoritas mereka tersesat dalam masalah ini dari jalan yang lurus disebabkan oleh berbagai macam subhat ya, dan disebabkan makar setan terhadap mereka-mereka dan karena mereka mau menyimak baik-baik para dai yang mengajak kepada kesesatan dan kebatilan demikian juga disebabkan karena tumbuh besar di satu masyarakat yang di masyarakat tersebut mereka tidak pernah mendengar padanya suara orang yang mengajak pada tauhid bahkan tidak mendengar suara ahlu subhat fakat sama sekali wallahu musta'an ya, tidak pernah mendengar orang yang mengajak kepada tauhid bahkan uh, hanya mendengar ila sauti ahli subahat orang-orang yang menebarkan subahat fakot saja wallahu musta'an aku tidak lupa satu kisah yang marot alai yang aku alami dengan seorang yang duduk di dekatku di masjid setelah selesai sholat maghrib dan ini kejadian beberapa tahun yang lewat aku membaca Al-Quran sedangkan dia menengadakan dua tangannya berdoa kemudian dia bertambah bersungguh-sungguh dalam berdoa sehingga jadilah dia Fa'asbalau bukaun oh, dia menangis. Dan terdengar sedu bersedu-sedu suara tangisnya. Maka kekhusuannya itu demikian ya, menyentuh diriku, hatiku. Kemudian dia mengeraskan suaranya sedikit dalam doanya. Faidhabi, ternyata orang tersebut mengatakan dalam doanya dengan penuh merendah kepada Allah, wahai Rasulullah. Kemudian dia sodorkan hajatnya Mustarnian, eh, mustarisan dia berdoa menghilangkan kesusahan, mustajid dan minta tolong. fatahdas tu ma'ahu tawila, maka aku ngobrol dengan orang tersebut, ngobrol lama. Ya, maka di sini kita jumpai sikap hikmah yang dicontohkan oleh Sa'ab Razak ketika kita jumpai ada orang yang melakukan kemusyrikan di samping kita di depan mata kita. Maka apa yang uh, beliau lakukan? Badak tu hadis, aku mulai obrolanku bersamanya dengan bertanya tentang kesehatannya, asal negerinya, keadaan anak-anaknya, safarnya, dan berbagai macam hal. Ngobrolnya gitu dulu. Eh, tidak kemudian, nah, tadi kamu ngomong syirik. Nah, ya, ya. Tadi yang kamu katakan adalah syirik yang tidak akan Allah ampuni. Eh, enggak, ternyata ngobrolnya sahabat Rozak. enggak. Ini, ngobrolnya sahabat Rozak dengan orang yang beliau dengar e, melakukan kemusikan bahkan kemusikan dalam doa malah tanya dulu ini, mungkin jamaah umroh ketemu di masjid Nabawi atau jamaah haji ini gimana e, eh, pertanyaan tentang kesehatannya gimana kabarnya sehat pak gitu ini, tentang negerinya bapak berasal dari mana tentang anak-anaknya gimana kabar anak-anak yang ditinggal di sana karena dalam rangka safar umroh mudah-mudahan mereka senantiasa sehat Gimana perjalanannya, capek apa tidak, melelahkan dan sebagainya. Tumalama etma'anna setelah orang tersebut merasa tenang, lihat hadis dengan obrolan bersamaku, aku pindah pada topik yang lain yaitu urgensinya doa dan kedudukan doa dalam agama. Akhot mulailah aku bawakan badannya sejumlah ayat dan hadis tentang utama doa dan dia senang dengannya karena dia berdoa. Sumaltafata ya kemudian dia menoleh kepada aku seakan-akan orang tersebut punya problem hidup, punya kesusahan dan punya hajat. Wayabik dia menangis, dia ingin dari sang Rasul alaihi salatu salam supaya menghilangkan kesusahannya dan menghilangkannya. Kemudian setelah itu aku berpindah pada topik pembicaraan yang lain. Kujelaskan pada topik ini bahasanya doa adalah hak Allah semata. Dan bahasanya masalah ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang tidak ada samar padanya. Dan mulailah aku sebutkan pada beliau sejumlah ayat semacam firman Allah Ta'ala Walladzina tada'una min dunihi dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah mereka tidaklah berhala-berhala yang tidak memiliki hak milik meskipun sekedar ketemir sesuatu yang sangat tipis jika kalian berdoa pada mereka mereka tidak mendengar doa kalian Seandainya mereka mendengar, tidak bisa merespon dan mengabulkan untuk kalian dan pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kemusikan kalian. Dan tidak ada yang bisa memberikan kabar kepada kalian, semisal khabirin, orang yang e, semisal berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa katakanlah Serulah dan berdoalah kepada berhala-berhala yang kalian sangka selain Allah. Mereka tidak, berhala-berhala tersebut tidaklah mampu menghilangkan kesusahan dari kalian, tidak pula memindahnya. Ya, coba Al-Isra 56. ya tidak memiliki kemampuan untuk mencegah bahaya dari kalian tidak pula memindahnya kepada yang lainnya karena mereka tidak mampu maka tahwil memindah kemudian katakanlah serulah berala-berala ya, yang kalian sangka sebagai tandingan selain Allah mereka tidaklah punya hak kepemilikan penuh meskipun hanya seberat darah di langit ataupun di bumi mereka pun bukanlah menjadi penolong bagi Allah ya, bukan pula mereka jadi ya, punya saham kepemilikan fi madilang dan di bumi wa malahum minhum min zahir mereka juga tidak menjadi penolong bagi Allah dan firman Allah Ta'ala siapakah yang lebih sesat ya tidak ada yang lebih sesat di, sesat di bab doa dibandingkan orang yang berdoa bersama Allah berdoa kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan mereka itu lalai dengan doa Eh, doanya lalai terhadap eh, doa-doa orang-orang yang menyembahnya maka ayat dalam makna dan pesan ini sangatlah banyak Thumma intakol kemudian aku berpindah ke hadis mulailah aku sebutkan pada bapak tersebut hadis-hadis Nabi tentang masalah ini wa dhalika meskipun demikian dia menyimakku dengan baik-baik kemudian ku sebutkan baginya contoh doa-doa Nabi alaihi salatu katakan padanya dari ibunda Aisyah radhiallahu anha Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau berdoa memintakan perlindungan untuk sebagian keluarganya. Beliau usap beliau usap dengan tangan kanannya sambil mengatakan Allahumma ya Allah Arab manusia hilangkanlah penyakit berilah kesembuhan engkaulah yang memiliki kesembuhan tidak ada yang memberikan kesembuhan uh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu kesembuhan yang tidak menghilangkan ya sakoma sakit sedikit pun. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar rumah beliau mengatakan ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat atau aku disesatkan aku uh, tergelincir atau aku digelincirkan aku zalim atau dizalimi aku usil atau diusili diatkanlah Abu Dawud dari Al Bara ibn Asyib radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seseorang sambil mengatakan jika engkau ya, arta ingin berada di tempat tidurmu untuk tidur, maka bacalah doa. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. serahkan urusanku kepadamu. Kutujukan wajahku dan hatiku kepadamu. Ya, aku uh, alja'tu dhahri ilaik. Punggungku aku mintakan perlindungan kepadamu. Karena berharap dan takut padamu. Tidak ada tempat berlindung, tempat selamat dari azabmu kecuali dengan mendekat kepadamu Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utus. Maka jika engkau meninggal dunia dalam setelah membaca doa ini, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah. Kemudian ku sampaikan pada bapak-bapak tadi sejumlah contoh yang gamblang. Eh, Lalap safia tidak ada kerancuan padanya yang bisa dipahami orang awam lebih-lebih lagi non awam. Anha itu aku selesaikan pembicaraanku dan keadaan dia mendengarkan bikuli izra'in dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh wa insatin sambil diam maka aku ingin untuk memastikan apakah orang tersebut paham ataukah tidak apakah dia menguasai ayat e, memahami dengan baik ayat-ayat ataukah tidak mem memahaminya maka kulemparkan padanya satu pertanyaan marok yuka apa pendapatmu maka tanpa disangka-sangka beliau mengatakan anda katakan padaku apa pendapatmu? Sedangkan yang kau bacakan padaku adalah ayat dan hadis Nabi. Maka aku, eh, maka aku katakan karena aku mendengar engkau berkata dalam doamu demikian dan demikian. Maka aku bermaksud dengan mengatakan apa pendapatmu artinya apakah engkau menguasai dan faham dan dan bisa menangkap pesan-pesan dari ayat dan hadis yang kubawakan ataukah tidak. Maka beliau berkata dengan perkataan yang menakjubkan Sa'ab Rozak, saya berasal dari negeri ini dan itu. Dia sebutkan nama negerinya. Aku tidaklah faham ada seorang yang berkata kepada aku dengan perkataan semacam ini. Aku tidak ingat dan tidak faham ada seorang yang ya qala li hadzal berkata semacam ini kepada aku. Artinya orang itu nasya atau membesar di satu negeri yang jika dia mendengar khotib pada hari Jumat maka khotib ini memaparkan berbagai macam subhat. Jika dia mengikuti pengajian, dipaparkan kepadanya sejumlah subhat. Jika dia membaca salah satu kitab, Wa kitaban dan jika dia membaca kitab minal kutub dari buku-buku yang ada di sekelilingnya maka ta'aradu alaihi kadalik Maka juga menyinggung hal semacam itu yaitu subhat. Kemudian dia tumbuh besar dan besar dan tidaklah pernah mendengar kecuali perkataan yang batil ini. Adapun ayat-ayat tauhid yang demikian jelas itu terhib, eh, terhijab darinya. Waruyibat dan hilang darinya. Ya, maka ayat-ayat tauhid yang demikian gamblang itu tertutup dan hilang darinya. Dan dia pun diingatkan untuk uh, memahaminya dengan jangan memahaminya dengan pemahaman yang batil. Ya akan datang perkataan musannif lahikon menyusul belakangan tentang hal ini. Maka inilah aslul usuli, pondasi yang paling pondasi, pondasi yang paling besar yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang lengkap dipahami oleh orang awam yang bodoh yang paling bodoh sekalipun. Wa madzalika meskipun demikian dolla fihi nasi mayoritas manusia sesat dalamnya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk ila sawa'i sabil pada jalan yang lurus dan taufik itu di tangan Allah semata dia subhanahu wa ta'ala. Ya, kita telah selesaikan asal awal tentang masalah uh, tentang masalah tauhid dan syirik. Eh, kita tambahkan sedikit untuk al asal athani. Kalau musannif rahimallahu taala al aslu thani. Ini poin yang kedua. Allah perintahkan untuk al istima' fid Bersatu dalam masalah agama dan melarang berpecah belah dalam agama. Allah telah jelaskan hal ini dengan penjelasan yang memuaskan dipahami oleh orang-orang awam. Dan Allah melarang kita supaya kita menjadi seperti orang-orang yang e, terpecah belah dan berselisih sebelum kita akhirnya mereka binasa. Dan Allah sebutkan bahasanya Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama. Wa yaziduhu dan menambahkan hal ini wuduhan demikian gemblang mawaradat bi asunnah hadis-hadis berkenaan dengan hal ini minal ajabil ujab fi dhalik. maka itu satu hal yang demikian mengherankan dalam masalah ini Semasa ambu kemudian keadaannya berubah pada bahasanya perpecahan dalam pokok agama yaitu akidah dan furuknya yaitu fikih adalah ilmu dan faham agama. Masar jadilah bersatu dalam agama La yakulu tidaklah dikatakan kecuali orang yang sindik atau orang yang gila. Penjelasannya, hadal aslu min usulil azimah. Maka poin ini ada di antara poin yang penting yang telah dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap dan memuaskan dalam kitabullah azza wa jalla dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam demikian banyak nas dalam masalah ini wa demikian banyak penjelasannya dan mengajak untuk ya, al-istima mengajak untuk bersatu dan melarang perpecahan. Firman Allah Azza wa Jalla orang-orang yang memecah belah agamanya, mereka berkelompok-kelompok. Sedikit pun engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka. Inama amrum ilallahi, urusan mereka kembalikan pada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan pada mereka apa saja yang dulu mereka lakukan. Dan juga firman Allah eh, Jalla Jalaluhu, Ta'alah kalian pada Allah dan Rasulnya, janganlah kalian berselisih. Niscaya kalian akan lemah dan hilanglah kekuatan kalian dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan firman Allah Jalla Jalaluhu, Wa'atasimu bihabilai jami'ah adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Demikian juga Allah katakan di surat As-Surah ayat yang ke-13, Allah syariatkan untuk kalian agama yang itu Allah wasiatkan pada Nuh dan orang-orang yang dan orang-orang yang kami wahyukan kepadamu dan apa yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa tegakkanlah agama jangkalah kalian berpecah belah fihi dalam agama ya maka Musa mengatakan wanaha anitafaruq fihi maka Allah melarang perpecahan dalam agama. Namun tidaklah mereka bersatu dalam agama. Janganlah masing-masing memiliki untuk dirinya jalan dan jalan sendiri-sendiri sehingga mereka tercerai berai dalam agama. Masing-masing punya ide, punya opini, masing-masing punya perkataan, masing-masing punya eh, wijah, punya kiblat. Maka yang dituntut dari orang yang beriman adalah mereka bersatu dalam agama. Ala dinin wahid dengan agama yang sama itu agama Allah Azza wa Jalla. Dalam mereka berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dalam mereka mencampakkan perpecahan, sikok perselisihan, saling membelakangi, saling membenci, dan saling bermusuhan. Karena tidak ada kebaikan padanya. Karena kebaikan, kasih sayang itu hanya ada pada kasih, uh, uh, fil istima dengan bersatu. Terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan al jamaatu rahmatun. Ini bersatu itu rahmah, wal furqatu adabun dan perpecahan itu adalah adab. Maka berdasarkan hadis ini diat kelima Ahmad, maka bersatu adalah rahmat untuk umat. Mereka bersatu dengan dalam agama Allah, bersatu terhadap kitabullah dan ala kalimati sawain perkataan yang ini, eh, perkataan yang benar, perkataan yang adil. Dan mereka bersatu dalam dalam situasi saling berikan nasihat, saling tolong menolong, saling empati, saling menyayangi, mewujudkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permisalan orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang dan empati mereka seperti satu badan. Jika salah satu anggota badan sakit, alahu sairul jasad maka seluruh badan itu ya, meratapinya bisahar dengan tidak bisa tidur di malam hari walhumadam demam dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang beriman bagi orang yang beriman yang lain seperti bangunan yasyudu ba'dum ba'da demikian Nabi sambil mengisyaratkan demikian yang satu menguatkan yang lain Wahadil ma'ani al-azimah dan makna yang agung ini layakunulaha tahakukun tidak akan terwujud kecuali dengan persatuan dan ya, membuang perpecahan. Liana karena yang namanya ya, namanya furqah perpecahan jika disumpai di satu uh, kelompok manusia maka dijumpai bersamanya segala kejelekan. Dan namanya bersatu jika dijumpai di tengah-tengah banyak orang, maka dijumpailah kasih sayang, kebaikan, rasa aman, nyaman, dan ketenangan. syaitan. Dan setan pergi meninggalkan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW berkomentar tentang perpecahan. Perpecahan tempat duduk, tidak mau deket-deket. Mohon saling menjauh. Nabi komentari, Inna tafaruqakum fi hadhihi syi'abi Nisnya per, uh, pecah belah kalian di hadhihi syi'ab uh, syi'ab jalan di gunung. Ya, sebenarnya perpecahan kalian kalian nggak mengumpul, kalian terpecah fi syi'ab di berbagai macam jalan wal audiyah dan lembah. Innama dzalikum minasyaitan. Itu adalah bagian dari godaan setan. Kata perawi hadis adalah orang ketika Rasulullah saw singgah di satu tempat, mereka tercerai berai ke dalam berbagai macam jalan di gunung dan lembah. Dan Nabi menegur hal ini. Fangdur maka lihatlah antusias agama untuk terwujudnya persatuan. Fafi ayi makanin yada'u ilaihi. Maka di semua tempat mengajak dan menyuruh kepada persatuan. Ya, demikian yang kita baca sempatan uh, eh, pagi menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin ala wasallam. Ada pertanyaan? Berapa? Ya. dan kalau kita hanya ingkar hati tanpa menjauhi orang itu saat dia mengatakan apakah ini apakah iman kita batal Ya, uh, ada orang yang merokok dan berkomentar, "Ya Allah, betapa nikmatnya rokok." Jika dia dalam posisi mengetahui dan menyadari hukum merokok itu haram, kemudian mengucapkan kalimat ini, maka ini jelas pelecehan dan olok-olok. Maka apakah ini sikap berlebihan? Jawabannya tidak. Ketika orang yang mengajarkan kebaikan itu banyak variannya, banyak pilihannya, maka hendaklah lebih mudah untuk dipahami perkataannya. Nah, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Dan jika seorang itu adalah seorang yang mau serius belajar, ya semestinya juga demikian. Maka kebutuhan saya belajar fikih, maka maka dia fokus kepada satu ustadz yang dinilai mumpuni di bidang fikih. Ustadz yang mumpuni di bidang yang lainnya, ya dia tidak fokus ke sana. Maka ini tidak mengapa, boleh-boleh saja. Nah. Amin. Eh, menyikapi patung yang ada di rumah maka lihat posisi kita kita itu anak atau yang punya rumah atau orang tua gitu ya kalau posisi kita adalah anak ya yang tidak punya otoritas untuk ngatur eh, ngatur ruangan ngatur rumah ya, maka yang bisa dilakukan adalah memberikan nasihat jika memungkinkan ya, namun tidak melakukan uh, eksekusi malam-malam gitu bapak ibu tidur patungnya di ini terus seperti Nabi Ibrahim dihancurin gitu ah, eh, tidak demikian ini, ini maka status sebagai anak harus disadari sehingga cuma ngasih masukan saran gitu kalau belum bisa di eh, ya, belum bisa dihilangkan secara total gimana diminimalisir dan minta izin untuk meminimalisirnya nah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.